Semoga apa yang kita baca dari sejak hadir sholat maghrib tadi sampai saat ini semuanya diterima oleh wakala dan dijadikan wakala sebagai pahala yang dicatat untuknya menjadi pemberat hasanatnya pelebur dosa-dosanya dan dinaikkan derajatnya sampai di samping kakeknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk kita semoga dengan kita mendoakan seorang yang solihah, waliyah, Semoga kita ini termasuk yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keberkahan, rahmat, inayah, riayah, hidayah, serta natural rahmat untuk kita semuanya sehingga kita semuanya keluar dari tempat ini dan pada semua hajat kita dikabulkan. Semua kita dihapuskan. Keadaan kita tidak baik semua dirubahkan dan semoga kita semuanya termasuk yang dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti menjadikan Umar Maryam sulit suri dan bagi semuanya dan meninggal seperti beliau setelah umur yang panjang sehat walafiat dalam keadaan husnul khotimah Masrul Ustazah buat Watalibat khususnya yang kita doakan selalu yang kita puja dan puji Baba Al-Mukarramah Asyarifah Fadiyah di Nabi Muhammad Ahidwan dan wakilnya Al-Mubabah Mulia bin Nabi Hasan Baharun serta semua Dewan Asal Bidah dan Ustazah yang hadir dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. pada malam ini kita bersama-sama memuja dan memuji Allah SWT dan bersyukur terhadapnya. Karena masih diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Sehingga dengan kita hadir berarti kita telah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wal bijadihi fa'lahu jadihi yawmal qiyamah Artinya barang siapa yang berbuat kebaikan untuk salah satu daripada Bani Abdul Muttalib Bani Abdul Muttalib ini yang ada adalah para zuriat Nabi Muhammad SAW Maka dan tidak dibalas yang di dunia Aku yang akan yang kelas di akhirat Semoga kita semua termasuk dibalas oleh Nabi SAW di akhirat pulang dengan kita mendapatkan syafaatnya dengan kita mendapatkan kedekatan dengannya dengan kita mendapatkan kebersamaan dengannya baik di pada masyar, baik di bisa baik di sirat maupun ketika meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW amin amin dan puncaknya nanti kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW amin dan para perayaan hal itu selalu dilaksanakan baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Perayaan haul ini merupakan sebuah cerminan dari seorang yang soleh yang masih hidup mengenang orang yang soleh yang sudah meninggal. Sehingga dari perayaan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Karena itulah perintah Nabi kita Muhammad SAW selalu memantik mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi karena kita ini merupakan sasaran dari semua hal sasaran kehidupan sasaran hidayah sasaran kebenaran sasaran kebahagiaan sasaran kesengsaraan sasaran hasanah sasaran sejiat sasaran untuk semuanya karena kita termasuk hidup. Orang hidup harus berani. Orang hidup harus menjalani. Orang hidup harus menerima. Oleh karena itu, banyak manusia-manusia yang mereka itu dalam keadaan bingung. Dalam keadaan kacau pikirannya. Dalam keadaan galau hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai penerangan karena mereka tidak mempunyai hidayah di dalam hatinya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena kita termasuk yang kaya hati. Kaya dengan hidayah, kaya dengan inayah, kaya dengan mauna, kaya dengan riayah kepada Allah SWT. Mereka di luar sana itu banyak yang miskin. Walaupun dia kaya, walaupun dia itu berlimpah hartanya, walaupun mobil dan rumahnya mewah di atas tapi apa gunanya kalau dia tidak ada hati itu termasuk yang miskin miskin hidayah miskin riaya, miskin naturah pada Allah Ta'ala nah, yang semacam ini merupakan sebuah siksa yang diperlukan di dunia sebelum kelak nanti di akhirat tidak siksa dari miskin lagi oleh karena itu Hubabah Maryam rahimahullah rahimahullah yang kita kita hauli hendaknya jadi motivasi motivator buat kita semuanya. Dengan kita menangnya, berarti kita mengenal seorang wanita yang soleha. Dengan kita mengenalnya, berarti kita mengingat kepada keramahannya, lemah lembutnya, tutur katanya yang baik, penerimaannya akan tamu-tamunya, kesalehannya kepada suami maupun anak-anaknya itu semuanya patut dicontoh. Karena apa manusia itu ada dua, ada manusia hidup, ada manusia sedang meninggal, dan ada manusia yang akan hidup. Ayolah manusia dari alam arwah, kemudian ke alam asbah, lalu kemudian ke alam barzah, lalu ke alam masyarakat. Jadi tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh manusia itu adalah seperti yang disebutkan. Jadi pertama kali di alam arwah. Yang belum lahir, anak-anak kalian semuanya itu itu di alam arwah. Nanti kalau sudah lahir seperti kita sekarang ini berada di dunia itu namanya alam asbah. Setelah kita meninggal alam barzah. Dibangkitkan alam masyar, Itulah akhirnya. Jadi itulah tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Tapi ketahuilah, tahapan yang paling menyulitkan itu adalah dua. Kapan itu? Tahapan di alam asbah dan tahapan di alam masyarakat. Tahapan di alam bangsa itu cuma menunggu. Menunggu kiriman-kiriman. Kalaupun disita, maka sisanya itu tidak seperti ketika di alam masyarakat nanti atau di alam akhirat nanti. Tapi yang paling menentukan dari semua alam itu itu adalah alam asybah. Karena pas sebagaimana disebutkan di awal mula bahwasanya kita semua jadi sasaran untuk semua hal kebaikan maupun keburukan, kebahagiaan maupun kesengsaraan, semuanya kita menjadi sasaran. Yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling bahagia, yang paling mudah yaitu menjalaninya dan menerima segala ketentuannya adalah yang paling dekat kepada Nabi Muhammad dan syariat dari bawahnya. Oleh karenanya, di dalam keberhasilan kita hidup kita membutuhkan tiga hal. Yang pertama kita harus tahu dengan teorinya. Yang kedua kita harus bisa mengetahui dengan cara mempraktekannya dan kita harus mempraktekannya. Sedangkan yang ketiga untuk motivasi kita berbuat kebaikan, meraih kebahagiaan itu harus ada motivatornya. Siapa motivator di sini? Motivator di sini itu adalah tauladan kita. Tauladan kita itulah yang memotivasi kita untuk berbuat. Paling tidak seperti dia atau bahkan lebih baik. Jadi kumpulan yang ini ada mempunyai beberapa sifat yang diakui oleh suaminya gurunya Ustaz Habib Zain Ibrahim Ismail Habibullah dan juga diakui oleh putra-putranya diakui oleh saudara dan sanak familinya sampai diakui oleh semua halayak yang pernah bertemu dengan almarhum ada beberapa hal dan semua kebaikan yang dimiliki oleh manusia ketahuilah kebaikan itu adalah sebersih sedikit daripada kebaikan tadi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu kebaikan pun kemuliaan pun yang ada pada diri manusia kecuali pasti diambil daripada lautan kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah kesalehannya. Beliau adalah seorang wanita yang saleh solihah itu tidak mudah. Ada solehah yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu nasi nama solehah. Semuanya bisa. Yang nggak mau atau yang tidak namanya solihah diganti namanya solihah langsung jadi solihah. Kita tidak panggil Hai solihah. Kalau solehah dengan arti nama, maka semuanya bisa menjalani. Bahkan seorang yang baru masuk Islam pun bisa langsung jadi soleh. Bahkan seorang yang kafir pun bisa pakai nama soleh. Bahkan seorang yang fasik pun juga bisa dikasih label nama soleh. Tapi yang sulit itu menjadi seorang manusia soleh itu tidak mudah. Karena soleh itu adalah sebuah, sebuah tingkatan, sebuah penggapaian, sebuah pencapaian, kalau kita sampai kepada batas itu tidak dianggap dan disebut sebagai seorang soleh. Siapa soleh itu? Seorang yang soleh dari pria, seorang soleh dari kalangan wanita. Siapa soleh? Soleh itu adalah seorang yang bisa melaksanakan semua haknya Allah dan dapat melaksanakan semua haknya manusia. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, haknya manusia dilaksanakan. Nah itu namanya soleh. Itu solehah nanti. Kalau seumpama terus oh, dibina, ditempa, ditumbuhkan kesalehan itu nanti akan berkembang menjadi seorang wanita. Menjadi solehah itu tidak mudah. Berdasarkan semua haknya Allah. Kewajiban-kewajiban semua kita laksanakan dari mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, maupun yang lainnya menghindari segala hal yang dilarangnya sesuatu yang diharamkan kita jauhi nah itu termasuk solihah tapi tengah ada solihah lagi untuk melengkapi kesalehan seorang wanita maupun seorang pria itu ada satu strip lagi yang harus dilaksanakan yaitu apa? Semua haknya manusia harus dilaksanakan. Haknya orang tua harus dilaksanakan. Haknya guru dilaksanakan haknya anak dilaksanakan, haknya tetangga dilaksanakan, haknya sesama muslim dilaksanakan, haknya sesama manusia dilaksanakan. Kalau bisa kita laksanakan hak itu semuanya, baru kita disebut soleh, soleh atau soleh. Yang paling sulit itu apa? Yang paling sulit itu adalah menjauhi segala larangan Allah. Jadi yang paling sulit ketimbang kita masalahkan haknya manusia. Di antara hak-hak kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada manusia itu adalah yang paling sulit itu menjauhi larangan Allah. hal kalian termasuk yang seperti itu. Dia beliau menjalani semuanya dan mulai ibadah bermacam-macam ibadah karena beliau itu termasuk seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah di antara sifatnya wanita solihah atau istri yang solihah tu'imu zaujaha fi ta'atillah yang membantu suaminya untuk kesalahan taat kepada Allah SWT dari mulai hartanya digunakan untuk membantu suaminya dari mulai tindak tanduknya ucapannya semuanya diurus untuk membantu pada tapi jadi bangun malamnya dia jadi tidur kecuali setelah suaminya tidur. Dia menunggu kali ada sesuatu yang harus dilaksanakan dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu dilanggar oleh Dia Diakui. Sehingga ketika Abu itu meninggal dunia, itu sampai-sampai Hamzah itu mengurung diri. Nah, padahal pada waktu Habib dan kalian dan Bapak Khadijah juga mengurung diri di hari kami Mengurung dirinya kenapa? Mengurung dirinya itu ketika kita tahu dengan mubabah Maryam itu karena itu menyesal pada waktu-waktu yang lalu tidak memaksimalkan waktunya untuk mutolak, muroja, mengulangi hafalannya, menulis, mentalkis dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu, ya setelah akad nikah langsung dia masuk ke alam kamar itu sampai lupa makannya. Nah, apa yang dilakukan dalam kamar itu? Mutola, mutola sana, kita itu memenuhi dan mengelilingi beliau. Nah itu begitu umpama yang meninggal juga sudah masuk kamar. Tapi beda, yang pertama itu dengan tangan, yang kedua karena itu bergabung. Nah, sekarang ini kalau ada istri yang meninggal karena kadang pembiasaan tapi tidak di antara kesalehan itu saya dengar al hadir dan Ibrahim Smith itu merasa sedih karena Pak merasa kehilangan nah itulah ternyata cinta suami rindu suami perhatian suami itu bisa dipantik bisa dicari sebagaimana kita itu mempunyai teman mempunyai guru mempunyai ketua kamar membeli ketua kelas saya mau ngasih kok perhatiannya gimana caranya saya usaha dan upaya nah itulah yang harus kita lakukan itu upaya usaha untuk kita menaikkan derajat diri dari seorang yang biasa sampai jadi solihah, solihah sampai jadi waliyah, wali itu bermartabat, bermartabat, berderajat, berderajat sampai kepada wali yang paling tinggi. Nah, itu. Jadi saya harap bapak bapak yang ini yaitu di antara sifat yang baik itu dia nggak pernah kelihatan murah masa mukanya cemberut wajahnya itu kan enak dilihat kenapa cantik sudah enak dilihat kenapa senyum terus bangun tidur senyum itu nggak mudah harus melalui sebuah tahapan-tahapan mujahadah ya kalau tahapan mujahadah itu harus terapi Caranya gimana supaya dia tampak senyum terus ada Pak bangun tidur itu kita ngacak terus senyum, senyum terus senyum tapi terbiasa. Itulah kerja yang biasa. Siapa? Minangkan idilon anjal ke akau biwajin tarik. Cukup dianggap sebuah kebaikan bagi seseorang jika itu bertemu dengan temannya dan keadaan itu Siapa sih yang senang dia terlalu? Siapa sih tidak sedih melihat orang yang terus, Pasti akan menimbulkan banyak masalah dalam hati orang-orang yang kena cemberut ini. Jangan itu cemberut pada kau, jangan-jangan itu senang pada kau, jangan-jangan nah, itu gara-gara cemberut satu. Banyak orang yang mengira-ngira yang menjadikan itu dosa gara-gara satu orang itu. Dan tak senyum, tidak ada orang yang senyum. Dia mengetahui orang aku, tidak ada. Senyum itu selalu menambah keindahan. Senyum itu, senyuman itu selalu menambah kedamaian. Senyuman itu selalu menambah ketenangan. Eh, itu cinta. Nah, jadi menjadi orang yang tersenyum terus saja nggak mudah. Nah, Bapak ini termasuk yang senyum terus. Bangun tidur senyum. Apalagi masa ada tamu. Tapi bagaimana dia itu menerima tamu itu setiap tamu yang datang itu merasa bahwa eh, dirinya yang paling diperhatikan, dirinya yang paling dikasihi, dirinya yang paling diberikan dan sebagainya itu dia. Itu halnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi satu suka senyum. Dan itu nggak mudah. Seorang munafik itu suka cemberut. Tapi kalau mukmin suka senyum. Nah, itu adalah akhlaknya dua yang harus kalian miliki. Yang kedua, dia senang pada tamu. Kalau ada tamu itu luar biasa sampai malam pun dia tetap temani dan sebagainya, bahkan mengambilkan makanan itu kepada tamu-tamu yang datang dia sendiri yang memberinya. Dia sendiri yang mengambilkannya, dia sendiri yang meladeni semuanya. Anak-anaknya semuanya harus membantu dan memuliakan tamu-tamu yang datang kepadanya. Padahal tamu yang dari itu bisa jadi setiap hari ada tamu, tapi beliau tidak pernah mengeluh Nah ini salah satu daripada ciri-ciri wanita yang Kemudian tutur katanya lembut, tutur katanya lembut, bukan membentak bukan, bukan menyakiti orang lain. Dan itu dia. Jadi sulit kita mau mendengar ucapan beliau di daerah semuanya. Ya. Baik, ini kesaktian daripada suaminya dan anak-anaknya serta handai kawan dan kerabat yang besar kepadanya. Dan keempat, dia itu mempunyai sifat belas kasih, kesianan sama orang. Dan itu tanda-tandanya seorang mulia. Seorang yang dekat pada itu dia merasa kesianan, tidak tegaan sama orang. Melihat anak yatim, melihat orang tidak punya, dia betul-betul memuliakan. Yang kelima, dia selalu jaga batin. Apa artinya Jabal Qadir? Jabal Qadir bukan Jabal Qadir. Hmm. Jabal. Nah, jadi itu selalu menyenangkan hati. Walaupun dengan senyuman, walaupun dengan sapaan, diundang sama orang yang tak punya dia mau datang, nah, Jabal Qadir namanya. Dan Jabal Qadir yang itu sangat tinggi dan itu biasanya memang menjadi ciri daripada keluarga Al Syekh Abu Kamil Salim itu seperti itu. Beliau terhadap Al Hadir itu adalah cucunya Syekh Abu Talib rahimahullah rahmatullah Amin. Nah, kita sebagai orang hidup kita hendaknya itu menjadikan meninggalnya Hubaba haulnya Hubaba adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya kalau kita ingin dihauli ya jadilah seperti beliau kalau kita ingin dikenal jadilah seperti beliau kalau kita, kita ingin dihormati, dimuliakan oleh keluarga dan sebagainya, dipuji oleh orang lain, maka hukumnya harusnya kita laksanakan seperti yang laksanakan. Karena apa? Yang dasarnya hukum waria itu adalah sebuah motivasi buat kita semuanya. Kalau kita ingin hidup, maka tirulah dia. Hidup yang mulia, setelah meninggalnya juga mulia. Setelah berapa tahun dia meninggal, masih dimuliakan, dibacakan tahu dilaksanakan tahlil dan sebagainya. Di mana-mana pada malam ini banyak orang yang baca Allah untuk kebaba. Nah, kita pengen dan seperti itu. Nah, kalau pengen harus kita laksanakan, kita tiru. Nah, lebih daripada itu, apakah kita tidak banyak? Bisa. Dan bisa apa? Kita ingin lebih daripada seperti Ibu Maryam. Bisa. Kita pengen seperti Syekh Khadijah, kita pengen seperti Syekh Fatimah, kita pengen seperti Sayyidat Tunan Sultan binti Ali Azabidi, kita pengen seperti Habab Ban Nur, binti Abdullah bin Sayyid Tahir Yang penting kita itu mau. Masalahnya kan di sini, kita ini mau apa tidak? Merubah diri kita mau apa tidak? Nah, kita ini banyak yang mau tapi tidak mau usaha. Banyak yang berkeinginan tapi tidak melaksanakan. Modalnya apa? Modalnya mimpi, Modalnya angan-angan. PMI iya tajmuna iladon wa ilhum illa yahrusun. Salah. Kita harus ini. yang namanya kebaikan itu harus dijalani dengan susah payah. Yang namanya kebahagiaan itu harus harus diraih melalui yang dulu Berenang-renang ke kemana? Berakit-rakit Lalu berenang-renang ke bersakit-sakit dan iya. itu pasti dalam Al-Quran ada nggak kepastian semacam itu ada dalam Al-Quran sebutkan falan tajidu di sunnatillahi tabdila walan tajidu di sunnatillahi tahwila kamu berubah itu sudah dari zaman Nabi Adam sampai akhirat sampai hari kiamat itu seperti itu orang baik itu masih menaati Orang yang itu pasti bahagia. Orang yang baik amal itu pasti dimuliakan. Orang yang bangga itu pasti wajahnya bersinar. Orang yang bangga itu pasti dia akan senang yang baik bersama. Orang yang dermawan itu pasti dicintai. Itu semua sebuah ketetapan Allah yang tidak berubah. Kenapa? Yang menciptakan manusia Allah, yang mengetahui dengan seluruh belumnya Allah, yang mengetahui dengan solusinya Allah, yang memberikan sebuah permasalahan dan problematikanya itu adalah Allah, tidak Allah yang tahu dengan solusinya itu. Nah, oleh karena itu, maka kalian sekarang itu di dalam tahapan-tahapan mujahadah. Di dalam tahapan-tahapan mengembangkan diri dan mengembangkan diri dan menempat diri bagaimana kalian kita seperti bapak bahkan lebih pada Allah. Kita lihat Bapak Abu Karomah Kata Khadijah, kata yang Ini Semua mana wajahnya. Yang lihat kedatangannya, tapi lihat dulunya. Kenapa dia itu mulia? Kenapa punya anak yang soleh? Kenapa dia itu meninggalkan sebuah amal soleh berupa amal jariah berdosa pesantren ini? Yang tinggal dia pasti akhirannya. Tapi kata Abu Yang makhluk dan Umar bin tidak ada satu orang pun di antara kita dari santri yang sebanyak 7.500 orang ini. Apapun aktivitas mereka, pasti sebelum dicatat kebaikan itu di dalam lembaran kebaikan anak tersebut, kecuali sudah dicatatkan dulu dan alamat kebaikan Abu Yang. Setelah dia tidak mati. Nah, jadi yang semacam itu nggak mudah. Mau jadi semacam itu nggak mudah membutuhkan seorang pengorbanan berapa banyak yang seperti beliau tapi tidak mendapatkan kemuliaan berapa banyak dipunyai dipunyai tapi tidak seperti beliau berapa banyak istri istrinya rusak tapi tidak seperti beliau ayah seperti beliau itu akan mendapatkan seperti beliau mendapatkan pondok jariah buat dia anak-anak yang soleh solehah jariah buat dia beliau mendapatkan amal ilmu yang bermanfaat yang menjadi jadian bagi beliau jadi lengkap sudah nah, oleh karenanya jadi seperti umpama yang ini juga lengkap dia punya anak yang soleh dia punya jariah tempat jariahnya apa itu masjid yang dibangun di kota putra itu yang tingkat dua tiga dan empat itu namanya masjid Bukabah Maryam kepada dan dosa apa anaknya yang kok, walaupun sebagai mukadimah kalau kita tuliskan tapi sekarang sudah menjadi namanya. Apakah mungkin nama kita bisa tertera di dalam masjid itu? Ya bisa jadi. Yang berarti apa dia? lagi yang ceritakan, ada seorang raja. Raja itu raja baik, cuma mungkin dia salah dalam kelakuannya atau niatnya. Dia pengen beli masjid, dan dia tidak mau ada satu orang pun yang membantunya. Masjid itu pembangunannya, semua dia, uangnya dia, yang bayar tukangnya dia, semuanya yang boleh ada yang bantu, siapa pun nggak boleh ada yang bantu. Sudah selesai bangunan itu dikasihlah nama masjidnya namanya dia. Tiba-tiba malam harinya dia bermimpi malaikat itu turun dari atas langit. Namanya diganti dengan namanya seorang wanita. Ya dia bangun, akhirnya gusar, galau hatinya sehingga dia perintahkan kepada ya. apakah ada yang mengganti namanya? Dilihat tetap. Subhanallah malam keduanya beda lagi. Malaikat itu turun diganti namanya. Raja itu diganti sama perempuan. Malam lagi dia coba dia pergi. Masih ada Ada. Maka kerjanya mikir disangkal mimpi yang pertama, dan kedua, dan ketiga. Ya dia. Tapi dia ingat, nama perempuan itu ingat. Akhirnya dia berkata kepada kawannya, cari itu perempuan. itu. Dan siapa dia? Oh dia itu mau ngambil namaku pada aku yang bangun masih ini rumahnya. Dipanggillah namanya, karena lah nama itu pula ada di bulan. Jadi dia bilang, apakah kamu ingin membantu aku tidak membawa membangun ini? Tidak keluar? tidak rajin. Karena aku tahu kau melanggarnya, sehingga aku tidak mau melanggarnya. Apa yang kau lakukan? Sehingga aku bermimpi namamu itu ditulis di situ. Aku tidak tahu kenapa. Bantuan Tuhan saja dari sakit takut gitu, sambil akan Cuma mungkin, cuma mungkin dia langsung takut dia. Tanya nah, mungkin apa? Ngomong. Waktu aku melihat bangunan masjid yang belum selesai ini, aku melihat ada seekor unta yang membawa perlengkapan alat-alat untuk membangun masjid ini yang diikat di samping masjid itu. Kemudian dia ingin mendekat kepada timba air dan ingin meminumnya, tapi dia tidak bisa karena diikat. diikat. Akhirnya melepaskan lepaskan ikatannya supaya dia bisa minum daripada air. Apa yang terjadi itu sebabnya kamu itu memang tidak ikut membangun masjid tapi niatmu tapi niatmu karena Allah Ta'ala melepaskan unta itu untuk supaya memberikan minum kepada unta tersebut nah, karena niat yang baik adanya Pak masjid ini sekarang aku ganti namanya bukan nama aku tapi namamu nah coba lihat yang ikut membangun tapi karena niat yang baik akhirnya masjidnya menjadi nama dia nah, jadi niat nah, makanya tapi jangan ya cuma niat niat itu syaratnya itu harus tidak dibohongi dengan amalan. Aku niat jadi seperti ubah pak dari sekarang cemberut ya gimana jadi ubah ya. Aku ingin jadi ubah pak. Syaratnya pak lima tadi sifatnya, yang tadi sifatnya pak tutur katanya lembut, wajahnya itu selalu manis, tersenyum terus dan sebagainya. Bisa senyum dia nggak senyum. Bisa berkata, berkata tutur kata yang lembut tapi dia nggak mau. Nah, itu berarti bohong ya. Nah, jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah niat anda tidak keluar daripada pondok ini kecuali harus menjadi seperti ibu bapak kalian. Harus menjadi seperti ibu bapak kalian. Harus menjadi seorang wanita solehah, yang sabar, yang nggak pernah marah sama suaminya, nggak pernah minta sama suaminya, nggak pernah bantah sama suaminya sampai meninggal dunia. Nah, niat, niat, walaupun cuma niat saja itu. Tapi kalau begitu Allah beri kesempatan di dunia ini, maka kalian harus melaksanakannya. Tapi kalau nyata pasti kamu bisa melaksanakannya. Artinya kalau kamu tidak dapat jodoh di sini, ada beda-beda di surga. Tadi surga pasti semuanya nggak ada yang berani minta sama suaminya. Karena apa? Tinggal terletak di dalam hati semuanya ada. Kalau kamu menuruti sur, surga. Kalau di neraka juga terletak juga ya langsung dibakar dengan api. Dibakar dengan api. Tapi kalau di surga tidak. Jadi terlintasan hati kita Keretakan hati kita itu adalah sebuah rewang. Semuanya kita inginkan terlaksana. Kita hanya mengatakan kun. Seperti yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh penghuni surga diberikan mandat seperti mandatnya Allah Ta'ala kepada segala sesuatu yang diinginkan semuanya akan terlaksana seperti itu oleh karena itu kita belum sampai ke sana kita masih akan melalui tahapan-tahapan Alhamdulillah kita sudah melalui tahapan yang pertama apa tahapan yang pertama? alamul ar arwah masih ingat nggak? ini, ingat ke jadi alamul arwah sudah lewat, sekarang sudah alam arwah. Ini waktunya. Baik, ini hari dan juga seterusnya kalau kita masih bisa memilikinya ada waktunya untuk kita bekerja dan hanya bekerja karena tidak ada kita, tidak ada kita tapi nanti hitamnya Dalam besok kalau kita meninggal, itu ah, di ada kita tapi nggak ada lagi hisabnya. Sekarang waktunya. Jadi jangan sampai kita menghilang-hilangkan, membuang-buangkan waktu. Waktu yang sekarang ini, sekarang yang berapa? Jam 9 tepat. Jam 9 lebih satu menit yang akan datang ini, itu adalah makhluk Allah yang baru. Yang tak pernah Allah ciptakan sebelumnya. Makhluk Allah yang baru. Satu menit, 9 e, eh, lewat satu menit, itu adalah makhluk Allah. Yang tidak mungkin akan terjadi lagi selama menjadi dunia dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tidak gunakan untuk kesempatan oleh kebaikan. Nah, cari kebaikan itu dan ingat Allah Taala itu maha murah, Allah Taala maha kuasa, Allah Ta'ala maha mampu untuk menjadikan kita seperti Bapak Bali Bahkan lebih daripada itu Semoga kalian semuanya dan kita semuanya Termasuk yang mau merasakan kebaikan demi kebaikan Yang selalu merasakan kebaikan dan demi kebaikan Dan semoga kita semuanya terpaksa pada oleh Allah Ta'ala dan rahmatnya Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita baca semuanya disampaikan kepada Buaba Dan semoga kita mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala Karena kita mendoakan Buaba, kita didoakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala Dan kita dikumpulkan bersama سلام الله مريم ان شاء الله بسم الله محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على من صلى الفاتحه يا ربنا